21 sekarang kita akan membahas permasalahan yang ke-22 yaitu mengenai keadaan orang-orang jahiliyah ritual mereka perbuatan mereka mereka menjadikan agama ini sebagai bahan permainan dan juga sendau gurau nah dan ini sangat berbahaya sekali barakallahu fikum nah apalagi bersendau gurau nah dalam bentuk terkadang mereka mencaci memaki nah Allah Subhanahu wa taala mencaci maki Allah Subhanahu wa taala Naam atau bahkan Al-Qur'an atau bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sedangkan eh, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah eh, apakah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya kemudian eh, kepada rasulnya nah kalian mengolok-olok atau kalian nah mencaci maki, kalian mengejek, nah Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan la ta'tadiru. Jangan kalian minta udur atau jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, karena mereka keadaan seperti itu. Ya, kata mereka bermain-main sunda gurau dan semisalnya. Itulah penyebabnya para kalafikum terjatuh dalam kekufuran. La tadiru. Naam. Wa qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah dahulunya kalian beriman. Karena apa sebabnya? Naam. Karena sebabnya mengolok-olok atau mencaci maki atau mengejek, senda gurau. Nah, terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Naam wal billah. Naam. Kita lihat sini, qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab an najdi At-Tamimi rahimahullah taala, al-mas'alatu tsaniyatu wal 20. Permasalahan yang ke-22. Annahum ittakhadhu dinahum lahwan wal la'iba. Perhatikan ini, bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai lahwan. Nah, sebagai bahan apa? Senda gurau, wa la'iban dan permainan. Wal billah. Padahal Nah, tidak diperbolehkan ya barakallahu fikum kita sembarangan dalam masalah agama ini. Nah, dalam agama yang benar, agama yang nah barakallahu fikum penyempurna agama yang sebelumnya itu agama Islam. Nah, jadi jangan sampai kita yang beragama Islam kemudian bersedekah dalam masalah agama, eh, mencaci maki agama Islam, eh, barakallahu fikum atau menjadikan bahan permainan. Nah, keimanannya sekedar di dalam mulut saja atau dalam hati saja, tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jangan. Barakallahu fikum na'am. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana dalam majmu' fatwa beliau menyatakan wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ilmin. Tidak dihalalkan bagi seorang pun berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Wala yu'in man yatakallam fid din bila ilmin. Dan tidak boleh juga menolong orang yang berbicara eh, berkaitan masalah agama tanpa ilmu. Naam. Au adkhala fi na au adkhala fihi ma laysa minhu. Atau Naam, orang yang ingin masukkan dalam masalah agama ini perkara yang bukan termasuk bagian dari agama. Nawa. nah barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya. Jadi jangan sampai kita naam berambisi hawa nafsu, jangan. Nah, wa naam. Tapi upayakan semaksimal mungkin kita bersungguh-sungguh dalam mencari jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin mencari kebenaran, mencari al-haq Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh dalam mencari jalan kami, bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran atau bersungguh-sungguh di dalam al-haq, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan menunjukkan kepada orang atau kepada mereka kepada jalan kami. Ayo, Pak. Jalan Allah Subhanahu wa taala adalah siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Qala syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Allahu huwa kullu batilin yulhi 'anil haqq." Naam. Bahwasanya lahu itu maknanya adalah setiap huwa kullu batil, setiap kebatilan yang bisa melalaikan dari kebenaran. Ya, kalau terjemahan bebas kita ya adalah senda gurau. Terkadang melalaikan dari kebenaran. Terus apakah kita tidak boleh nah bersenda gurau, tidak boleh kita ber bercanda? Boleh. Bercanda tidak masalah, sendagura tidak masalah, tapi jangan sampai melampaui batas barakallahu fikum. nam. Banyak tertawa, tertawa terbahak dan semisalnya jangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "La tuksiru dhahik, fa inna kasratadz dhahik tumitul qulub." Jangan engkau banyak tertawa, karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. Naam, sahih apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, bahwasanya terkadang orang banyak tertawa, manusia banyak tertawa, bercanda dan semisalnya akhirnya membuat apa? Hati itu mati. Lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk berzikir pagi dan petang. Lupa untuk baca doa-doa yang harus dibaca misalkan. tuh bila enam Padahal zikir itu adalah kunci keselamatan hati, kunci ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Na'am barakallahu fikum. Jadi upayakan semaksimal mungkin hindari perkara lahun perkara yang sia-sia atau perkara yang na'am barakallahu fikum di dalamnya ada unsur senda gurau. Bercanda tidak masalah, buktinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda dengan seorang wanita yang ajus seorang perempuan tua. Naam, kemudian Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata al ajus Naam. atau la tadkhulul jannata al ajus Tidak masuk surga perempuan tua itu. Tewa. Rasulullah tanda. Bagaimana maksudnya? Kemudian perempuan tersebut menangis. Setelah perempuan ter tersebut menangis, kemudian Rasulullah menanyakan, "Kenapa kamu menangis?" Kemudian si wanita tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwasannya tidak ada nama atau tidak masuk surga perempuan tua." Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Naam, sahih." Atas semakna dengan itu, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnahunna abkara." Nah, wa ja'alnahunna dan kami jadikan Nah mereka sebagai abkar yaitu para gadis. Jadi nanti di surga itu nggak ada perempuan tua, adanya gadis-gadis. Dan gadisnya tidak seperti di dunia. Kalau gadis di dunia kalau sudah menikah sudah nggak gadis lagi. Tapi kalau gadis-gadis penduduk akhirat dalam artian penduduk surga, bidan dari surga itu gadis terus. Itulah termasuk perbedaan antara wanita penduduk surga dengan wanita penduduk dunia ini. Mau tidak mau jauh berbeda para kalafikum hafizakumullah. Bukan hanya wanita saja, Kaum lelaki atau istilah secara keumuman penduduk surga itu lain dengan penduduk dunia. Penduduk dunia makan, kenyang, kencing, BAB. Nah, penduduk surga bagaimana? Makan sekenyangnya se sepuasnya, tidak ada kencing, tidak ada BAB, semuanya menjadi keringat yang berbau wangi. Bayangkan itu barakallahu fikum. Tapi kalau penduduk dunia Nah, itu nggak perlu dipanjangkan, tidak perlu dikisahkan, tidak perlu syarah, tidak perlu jelaskan. Orang paham bahwasannya penduduk dunia bagaimana, keringatnya, baunya bukan main. Paham ya? Nah, walaupun sudah mandi berkali-kali, itulah penduduk dunia. Tapi kalau penduduk akhirat surga barakallahu fikum wa hafizakumullah, ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatra 'ala qalbi bashar. Perhatikan. Nah, belum pernah mata kita melihat, belum pernah terpetik dalam benak manusia, belum pernah telinga mendengar bayangkan surga. Nah, kenikmatannya bukan main. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Nah, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Dan kami pun kata Allah Subhanahu wa taala masih memiliki tambahan barakallahu fikum. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, habibakumullah jami'an. Kita lihat lanjutannya. Kemudian la'ibu huwa diddul jadd. Naam, wal la'ibu huwa diddul jaddi. Naam. Dan permainan itu adalah lawan daripada al-jadd itu bersungguh-sungguh barakallahu fikum. Naam. Jadi al-laib itu bermain-main. Nah, lawannya adalah al-jadd. Naam, atau al jadd al jadd itu adalah bersungguh-sungguh barakallahu fikum na'am wa huwa ma la faidata fihi yaitu perkara yang tidak ada faedahnya di dalamnya barakallahu fikum na'am fatikhadul lahwi wal la'ibi dinan yutaqarrabu bihi ila Allah jalla wa ala huwa min dinil jahiliyah maka menjadikan senda gurau dan permainan itu sebagai agama yang fungsinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya maka itu termasuk agamanya orang-orang jahiliyah wa hadha mawjudun 'inda sufiyah fayattakhiduna darbat dufuf wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillahi jalla wa ala. Yang seperti ini ada pada kalangan orang-orang dan kita saksikan barakallahu fikum yang dikenal dengan hadrohan atau yang dikenal dengan nam qasidahan dan semisalnya, nah, pengajian tapi campur dengan nyanyian misalkan barakallahu fikum nada dan dakwah kata mereka wal iyadu billah hati-hati fayattakhiduna darbat dufuf kemudian mereka nah saling apa saling memukulkan gendang-gendang Nah, dalam artian permainan gendang itu ya. Wa yattakhiduna al-aghani dan mereka menjadikan nyanyian-nyanyian musik-musik ibadah dan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabuna ila Allah bil aghani. Mereka nah berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musik-musik atau nyanyian tadi. Wa yataqarrabuna ila Allah bidarbid dufuf dan mereka mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memukulkan Nah, gufur itu mengumpulkan gendang-gendang tadi. Wal billah barakallahu fikum. Itu adalah termasuk amalan jahiliyah yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan barakallahu fikum. Naam. Wal aghani wal alatuha atau wal aghani wa alatuha lahwun wal ibun. Musik-musik atau nyanyian-nyanyian bahkan alat-alatnya itu adalah lahun adalah sia-sia atau bentuk senda gurau. Nah, wal ibun dan juga permainan wahiyya muharramatun fi haddi dzatiha yang mana alat-alat tersebut adalah haram eh, nah pada pada pada batasan zatnya dalam artian pada hukum zatnya sendiri dah haram zat barang-barang tersebut atau alat-alat musik tersebut fa kaifa idza tukhidat ibaratan lillahi azza wajal dalam artian bagaimana nah kata beliau ya muharramatun fi haddi dzatiha zat nyanyian itu sendiri adalah haram alat-alatnya itu juga haram karena digunakan untuk menyanyi ya Naam